يزهد العبد السوء في سعادة نفسه وفلاحها ثم لا يبالي بخسرانها وهلاكها فيترك حقوق الله وما أوجبه عليه من فرائده نسأل الله العافية ونعوذ به من درك الشقاء وسوء القضاء Kemarin diterangkan tentang keutamaan sholat jamaah dan bagaimana diterangkan orang yang meninggalkan sholat jamaah itu tanpa udur satu di antara dua pilihannya munafik atau ragu terhadap kabar dari Nabi atau ajaran syariat munafik udah jelas yaitu orang yang pura-pura imannya ngaku-ngaku iman tapi sebenarnya enggak iman itu munafik nyimpen kekufuran dan masih dalam hatinya munafik itu ada dua ada munafik fil i'tigad ada munafik fil amal bisa dia dinyatakan munafik dalam keyakinan kalau munafik dalam keyakinan itu masuk neraka selama-lamanya karena hukumnya sama dengan kafir ada munafik fil amal keyakinannya benar mukmin beneran yakin cuma amalnya seperti orang munafik males kalau sholat di, dikit kalau dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu munafik dalam ha? amal. Dua-duanya nggak benar. Cuma yang pertama hukumnya kafir masuk neraka bak selama-lamanya bahkan ada di kerak neraka, neraka paling bawah. Innal munafiqina fiddarkil Asfari minan nar tapi kalau munafik amal lain lagi juga masuk neraka sih tapi nggak selama-lamanya karena sebenarnya dia hatinya tetap mukmin amalnya aja seperti orang munafik ah tidak ada pilihan bagi orang yang meninggalkan jamaah kecuali dia munafik. Atau yang kedua, ragu terhadap agama. Sama dengan begini. Kau datang ke pengajian saya tak kasih duit 10 ribu misalnya. Sampai nggak percaya, pantas karena Ustaz Taufik Gorodoh. Tapi kalau Rasulullah SAW mengabarkan kalau kamu itu sholat berjamaah dapat pahala sekian kok nggak ngelakukan, ragu berarti ya. Rasulullah mungkin nggak benar kalau ngabarkan lah. Ragu terhadap kebenaran kabar daripada Rasulullah SAW. Itu namanya murtad begitu banyak pahala-pahala daripada sholat berjamaah bahkan dikatakan bagaimana orang yang sholat berjamaah itu mendapatkan derajat yang tinggi yang gak berjamaah itu rugi kurang memperhatikan ajaran agama kurang memperhatikan tiang Islam dan macam-macam kemudian dikatakan fandur maka lihatlah kaifa yazhadul abdu bagaimana menjadi berzuhud seorang hamba asu hamba yang jelek bukan hamba yang baik fi sa'adati nafsi dia zuhud terhadap keberuntungan dirinya kebahagiaan dirinya wa falahiha dan keberuntungan dirinya thumma la yubali kemudian tidak dia tidak mau memperdulikan khusraniha dengan kerugian dirinya wahalakiha bahkan celaka dirinya fayatruku maka dia meninggalkan hukum Allah hak-hak Tuhan Wama aujabahu dan apa yang mewajibkan Allahu terhadap itu abdusu alaihi atas ma min faraidihi daripada kewajiban-kewajiban Allah. Masya Allah. Pingin bahagia, pingin seneng, tapi tidak melaksanakan kewajiban tapi tetap berbuat kerugian itu sama dengan pingin panen tapi nggak ngarap sawah pingin jadi alim tapi ndak giat mencari il ilmu pingin punya anak tapi nggak kawin paham ya Pingin dia tadi itu masuk surga. Pingin dia tadi itu dicintai Allah, diridhoi Allah, dapat pahala yang gede, dosanya diampuni, tapi tidak nurut. Gak sholat berjamaah, bergelimang dalam kerugian, meninggalkan ajaran-ajaran yang benar Nah, itulah orang-orang heran. Coba kamu lihat. Kalau urusan dunia, waduh, tidak mungkin orang tadi itu bisa kenyang kalau dia lapar kecuali mah makan. Nggak mungkin akan bersih badannya kecuali dia mandi nggak mungkin punya anak kecuali udah kawin nggak mungkin nggak mungkin kan kenapa kamu tadi itu tidak berkata nggak mungkin kamu masuk surga kecuali amalnya bagus kecuali sholat berjamaah kecuali sholat jumaah kecuali banyak berzikir kepada Allah enggak minta masuk surga nggak pakai ibadah minta masuk surga enggak pakai amal ini orang yang paling goblok santunya Hah? urusan dunia waduh dia cari sababnya untuk mendapatkan dun dunia urusan akhirat nggak mau sabab langsung spontanitas nggak yo dewi surga hmm Wagala aidan dan berkata juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Fin Nasaih Diniyah berkata juga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah Ba'da gaulihi sallallahu alaihi wasallam setelah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna salata jama'ati Sesungguhnya salat berjamaah kata Nabi Tafdulu lebih afdal Mengungguli lebih utama Salat al-fadhi terhadap salat sendirian Al-fadh al-munfarid Bisab'in wa ishrina darajah Dengan 27 derajat Faman tasahala dan barang siapa yang menggampangkan, meremehkan Ar-rib bihadar ribhid dini dengan ini keuntungan urusan agama al-ukhrawi urusan akhirat alladhi yang mana keberuntungan agama dan akhirat ini la ta'aba tidak ada susah payah fi tahsilihi di dalam mendapatkannya ar-ribhil dini wala masyakota dan tidak ada rasa berat finailihi di dalam mencapainya itu ribhid dini fakat azumat maka benar-benar menjadi besar an masalihiddin daripada urusan kemaslahatan agama ghaflatuh rasa lupanya atau lupanya dia waqallat dan sedikit fi amril akhirah dalam urusan akhirat rohbatuh semangatnya dia la siyama apalagi wa wa dia mengetahui min nafsihi daripada dirinya kasrota banyaknya ma apa yang yatahammaluhu yang menanggung yang ditanggung gitu ya oleh siman hu itu mah minat ta'abi daripada kecapean atau kes, kepayahan wa dan eh, banting tulang bisa minal masyaki daripada segala yang memberatkan fi talabi di dalam mencari ribhid dunia keberuntungan dunia aliasir yasir yang sedikit al-hagir yang hina lah iya sholat berjamaah itu waktunya masa lama kira-kira berapa tahun sholat berjamaah berapa jam hanya beberapa menit cuma pahalanya begitu banyak Sholat subuh sendiri berapa rakaat sih? Dua rakaat. Sholat subuh berjamaah berapa rakaat sih? Sama dua, bacaannya juga, juga dua. Cuma dilipat gandakan berapa kali derajat sih? Kalau sendiri satu, kalau berjamaah dua puluh tuh tujuh, jauh. Tahu derajat nggak sampean? Derajat itu begini pak satu dan kosong kosongnya satu satu dan nol nolnya satu berarti nilainya berapa satu dan nol bukan ditambah satu nol berarti nilainya berapa sepuluh siji ambil nol ya sepuluh iso matematika enggak sampai sepuluh nolnya siji kalau dikasih nol lagi, jadi berapa? 110 sama 100 atau? Beb. Ya. Kalau dikasih nol lagi, 1000 siji 10 loro telu jadi 1000 1000 4 10000 tambah akeh bandingannya 1000 kali lipat 10 ditambahi papat dok seribu kali lipat sudah lah kalau 27 nolnya 27 biro ini. ngeluh wong sungi ngitung itu luar biasa itu waduh nggak di nggak bisa dihitung begitulah sholat sholat satu sendiri dengan sholat berjamaah wis Kali kan ibarat ditambahin nol itu pitu likur itu lah duit itu dunia sedikit dibandingkan nanti pahala yang besar ada di sisi Allah ada di akhir di akhirat loh cik goblok temen manusia nih bodohnya sekali untuk cari urusan dunia yang dia tidak mungkin akan mendapatkan lipatan segitu kira-kira kalau sampean kerja banting tulang sak dibanting eh. pikiran tenaga semuanya dibuat bekerja sudah mulai lahir kerja misal sampai mati kira-kira bisa ndak mendapatkan duit noli bitulikur waduh tidak mungkin Bib ditambahi sak putune cicite sampean sik durung iso mungkin 017 Begitu lama waktunya untuk mengumpulkan dunia yang hina dari ini dengan susah payah harus kita mencarinya. Lo dapat nol apa tadi 10 ewi lo. Soro. Dapat nol lima seratus ribu itu loh waduh siap dia tadi itu mancal mungkin gini bangil bekerja berhari-hari mungkin itu dapat nol berapa itu empat tadi itu seratus ribu sedangkan untuk akhirat lah, sholat berjamaah cuma beberapa menit kok ada yang tertarik enteng urusan dunia siap dia susah payah urusan akhirat yang gampang tidak perlu susah payah pahalanya gede dia tadi itu tidak mau melakukan lo berarti hatinya lupa benar sama Allah ini orang berarti benar-benar orang tadi itu sedikit semangatnya perhatiannya terhadap urusan akhirat loh rugi itu orang rugi Sampai kalau melarat di dunia tidak apa-apa, jangan melarat akhirat pisan. Udah di dunia tidak punya apa-apa, saya nih bib Mulai biyen ini warisanku, sepeda pancal tahun 62. Beli sepeda motor tidak bisa. Saya nah, ini loh. Rumahku itu mulai dari gede dek yang bagus sampai dobol kabeh. Ndak bisa saya perbaiki. Ndak apa-apa. Kalau sampai ndak sukses ada di dunia enggak apa-apa. Tapi jangan gagal di akhirat juga. Udah dia don ibadahnya enggak benar. Udah dia dunianya enggak kaya, ibadahnya karat-karit, enggak sholat lagi judi lagi, teler lagi, ando-andoro lagi, mabuk lagi. Khasirat dunia wal akhirah. Zalika wal khusranul mubin. Itulah orang yang rugi dunia dan akhirat. Itulah orang yang khusranul mubin, orang yang benar-benar nyata kerugiannya. Oh, jangan untuk sampean rugi tidak apa-apa sudah Beb saya tidak punya duit banyak tapi saya harus punya sholat banyak punya bacaan Quran banyak punya hataman Quran banyak punya zikir banyak punya istighfar banyak loh masih sampai jadi kaya nanti ada di akhirat وإذا حصل له منه شيء minhu syai'un tafihunna lahu bita'abin katsirin nasiya ta'abahu dan jika mendapat jika dapat lahu bagi man minhu daripada keberuntungan dunia syai'un sedikit tafiun yang hina yang remeh nalahu dia menja, mencapainya itu syek tafih bita'abin kathir dengan susah payah yang banyak nasiah dia lupa ta'abahu capeknya dia wa'adda dan dia menghitung mana lahu apa yang ia capainya itu ma min ribhid dunia daripada keberuntungan dunia alfania yang fana ini man satu ghanima satu keberuntungan jasiman yang besar sampai lihat kenapa sih kuli itu kok kuat ngangkat beban berat kenapa sih petani tadi itu kok kuat kena sengat matahari sak jam berjam-jam kenapa sih penjahit itu menjahit ngini tuh berjam-jam cik kuati karena dia ngitung sebentar lagi aku dapat duit ya ndak kalau dia ngitung ndak sebentar lagi aku nggak dapat duit ndak mungkin dia siapa ya dia siapa ternyata berjam-jam itu bayarannya sepuluh ewu ternyata dua puluh ribu rong piring entek ternyata dikit dia dapat gaji dikit tapi siap dia susah payah dan dia menghitung Alhamdulillah waduh mantu duit ake telung puluh ewu tiga lembar Alhamdulillah dapat untung besar besar loh apa urusan akhirat kenapa urusan akhirat yang nggak perlu terlalu pak susah payah mendapatkan keberuntungan yang besar kok nggak diperhatikan memangnya 30 ribu itu lebih hebat daripada surga memangnya kamu tadi itu kalau mendapatkan keberuntungan dunia itu lebih kaya, lebih beruntung daripada urusan akhirat lah mikir pak Hah? afala yakhsha man ya'rifu min nafsihi awsaf afala yakhsha tidakkah khawatir takut man ya'rifu min nafsihi orang yang mengetahui dari dirinya sendiri hadil awsaf ini sifat-sifat an yakuna indallah minal munafiqin dia menjadi di sisi Allah dari golongan orang munafik wa fima wa'adallah dan di dalam apa yang Allah janjikan bihi minal mutasyakikin daripada orang-orang yang rugi loh kok gak wedi gitu loh seakan-akan kayak apa sih sholat terlalu itu buat apa sih pergi masjid gaya apa sih baca Quran ndak ketak ndak ketok kok hasilnya realiat realitanya mana mana keberuntungannya iso suki tak kalau ngaji kadang-kadang bantanya gitu iso suki tak kitab lah sebentar lagi orang gitu iso melarat pak karena itu tidak khawatirkah orang kalau berpendapat demikian dia termasuk golongan orang yang meragukan terhadap agama dan orang yang munafik. Oh. Sampai lihat orang-orang dulu itu. Lebih berhasil daripada orang sekarang. Kenapa? Karena orang dulu tadi itu takwanya kepada Allah tinggi, ibadahnya bagus seiling tanah di sungai ini milik siapa dulu tanah-tanah itu di pinggir jalan milik siapa dulu milik kakeknya sampean saiki entek hmm, kabeh milik orang kafir banyak semuanya kenapa kakek sampean sholat berjamaah kakek sampean sholat tahajud sampean nanti anturu berubah semuanya tambak tambak dulu milik kakek sampean itu semuanya berubah milik orang kafir sekarang toko-toko yang gede sekarang itu itu dulu rumahnya orang-orang Islam berubah sekarang kenapa orang Islamnya nggak sholat berjamaah orang Islamnya nggak baca Quran orang Islamnya sekarang seneng nyanyi seneng joget seneng lagu barat seneng bal-balan terus noe kon maring ngono dadi budak kabeh Terus no, sekarang sudah jadi buruh semuanya orang Islam. Kenapa orang Islam sudah cari duit bukan cari ridho Allah? Masya Allah berangkat ke Singapura masa nobabi. Orang Islam ini masa nobabi. Kenapa? Perlu digaji. Subhanallah, subhanallah. Karena itu orang Islam kalau kepingin sampean makmur dunia, makmur akhirat, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, Bu. Kepingin makmur dunia akhirat sholat berjamaah. Oh jadi terus nong ini tambah melarat loh. Tambah susah nanti sampean. Udahlah. Orang dulu itu loh kaya bukan karena pinter bukan karena dia tadi itu dapat sarjana ekonomi sawai gede tambaknya luas tanahnya berhektar-hektar kebunnya bagus hasilnya bukan karena sarjana ekonomi bukan karena ahli keuangan bahkan kadang-kadang buta huruf orang dulu itu loh bagus sekarang waduh belajar ngitung duit tapi utang tok sing dihitung. Nggak punya apa-apa. Karena itu wislah dunia ini ada yang membuat Allah. Bagi yang sukses yang berhasil, aja diteruskan lali kan. Bagi yang kaya, jangan diteruskan kamu dari itu tidak ibadah kepada Allah. Itu calon miskin bentar lagi. Kadang-kadang Gusti Allah itu Pak wong maksiat itu tidak dijadikan kaya. Kadang-kadang Gusti Allah itu orang yang berbuat dosa jadikan kaya. Cuma sebenarnya bukan Gusti Allah itu cinta sama dia. Itu tanda kebencian sama dengan murid santri pondok ini kalau saya tadi tidak omes wis jarno tidak belajar kok kontulin doa? Eh? Itu bukan cinta, masya Allah saya dicintai sama Ustadz semuanya belajar saya bal-balan nih, tidak apa-apa, lo goblok itu namanya. Kamu itu tidak diomesi. Khusus Allah juga kadang-kadang begitu. bis Wis sini sini Biar sudah. Cuma nanti uh, ada hukumannya. Jarno wis kemarin ngono tak ajar, seakan-akan begitu. Sama dengan kambing dipiara. Kuasik makanan yang bagus-bagus. Waduh, suketih dikerocok terus. Kambingnya ngomong, Masya Allah syuraganku api ambil aku. Dipikir kambingnya tadi itu digemukkan hanya sekedar untuk hanya sekedar karena kecintaan daripada pemiliknya. Enggak. tangan sing akeh ini lemu. Saya butuh daging kamu yang banyak. Begitu juga. Ya, teruslah kamu kaya. Tak kasih, tak kasih. Biar tambah banyak dosa. Nanti supaya menjadi bahan api neraka. Karena itu kalau sampai yang tambah nikmati, kok tambah kurang ibadahnya tambah duit motor tambah beli tanah tambah banyak duitnya kok tambah kurang ibadahnya sampai ada curiga ojo-ojo aku gitu lulu Habib Pangeran jangan-jangan saya ini sengaja supaya tertipu dengan harta lah sadar astagfirullahaladzim tanya masjid ya lah iya. Kantuk untung tulung juta. Padahal saya ndak hatam Quran nih. Saya nggak zikir. Astagfirullahaladzim. Berangkat maca Quran, hatamno Quran lah. Berarti di situ Anda ada satu kewaspadaan bahwa Anda adalah menjadi orang yang tidak sampai tertipu. Ngono oh, bener iki duduk tambah oh, masih gak mau Quran sugi aku masih gak sholat berjamaah sugi terus non cangkemmu ngomong ngono ntar lagi melarat sak setruki kon mari kulo naudzubillah min dzalik oh jangan main-main di atas dunia ini karena itu wis Allah menyatakan apa masalah rezeki ini Wa ya fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kamu itu di langit. Dan apa yang telah Allah janjikan pada kamu itu di langit, itu di bumi, Pak. Cuma Gusti Allah itu Maha Murah. Tidak Allah turunkan dari langit. Cuma wis ana nek kono ketentuane. Bukan di bumi. Catatannya ada di sana sudah. Cuma enggak diturunkan dari sana anda bisa bayangkan kalau durian diturunkan dari langit. Pecah kabeh ndak sih sampean. Anda bisa bayangkan kalau duit itu diturunkan dari langit. Lah kacau masyarakat ini semuanya. Di sana sudah ketentuannya dibagi ada di bumi. di Ditokno durene dikirim tokno toko bumi tok no toko bumi semuanya dikeluarkan dari bu bumi tapi itu semuanya sesuai dengan yang sudah tertentukan ada di la di langit karena itu kalau kepingin rezekinya lancar ibadai sing bagus cek di hubungannya ambil langit bener paham ya kalau hubungan dengan bumi paculan sawamu gitu kalau hubungan dengan bumi siramono tanduranmu tapi kalau hubungan dengan langit sholati yang bagus Qur'ane yang bagus lah ketika kamu tadi itu hubungan dengan langit tadi itu baik kemudian kerja sebagai manusia dengan baik klop insya Allah sukses dipacul yang di bumi hubungan dengan langit tidak bagus solatnya berantakan ya tidak iso tidak baik jadinya karena itu yang panen kadang-kadang tikus yang nandur sampean yang panen di tikus yang panen wah wereng kenapa nggak dibarengi dengan ibadah yang benar hmm, sekali lagi kepingin sampean bahagia dunia akhirat sholat yang bener sholat berjamaah berjamaah wis tak coba bib seminggu tetep seminggu jangan coba-cobaan yakin terus no terus no terus no Hah? sampai nandur itu loh pak kepingin panen ngenteni berapa bulan itu dua bulan tiga bulan sampai kadang-kadang empat bu empat bulan itu kepungin panen tantur dirawat dipupui terus demikian petang petangulan padi tebu ngenteni setahun lah sampean kepingin berubah hidupnya seminggu tidak bisa terus no istiqomah ojo ngenteni itu sudah yang penting kamu jadi orang berubah sebentar lagi akan berubah kehidupan kamu semuanya coba jangan sholat berjamaah saat keluarga berubah kape bujuni tambah bagus akhlaki sing lanang tambah perhatian dan tambah tanggung jawabnya anak-anaknya tambah nurut jadi soleh kenapa? sudah ada satu perubahan dalam rumah tangga tadi itu lah yo iya, anak saya tak jak yang masjid tak terbit perbuatan ping piro ping du si ping du yo berubah hmm? mudah-mudahan insyaallah semua keadaannya akan berubah ya yang seret rezekinya akan lancar yang sakit mudah-mudahan sehat yang enggak nurut mudah-mudahan taat amin ya rabbal alamin yang susah mudah-mudahan bahagia yang penting kita harus berubah yang sholat sendiri ayo berubah sholat berjamaah yang malas baca Quran ayo berubah istiqomah baca Quran yang malas berzikir ayo kita istiqomah deh zikir dibarengi dengan kerja semangat insya Allah sukses dunia sampai akhir akhirat amin ya rabbal alamin